نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة diperbolehkannya mencukupkan atau meringkas bacaan dengan Al-Fatihah yaitu di dalam salat. Hadis yang disebutkan oleh Al-Musannif berkaitan tentang kisahnya Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu Di sini kita akan mengulang kembali ringkasan dari kisah tersebut di mana disebutkan dalam hadis bahwa maka pada suatu malam ada seorang pemuda yang mengikuti salat bersama Mu'ad radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Pemuda ini juga termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di pertengahan salat pemuda tersebut merasa bahwa salatnya Muad ini panjang. Sehingga dia berpaling dan keluar dari salat jemaah. Kemudian dia tunaikan di sudut masjid. Setelah dia Kemudian pemuda tersebut mengetahui tentang ya, ancaman muadz. Maka kata pemuda tadi, kalau begitu aku pun akan melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dia perbuat yaitu dia panjangkan sholatnya dalam keadaan dia imam. Maka mereka di keesokan harinya beranjak pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertama kali bercerita adalah Muadz. Muadz bercerita kepada Rasulullah melaporkan tentang perbuatan pemuda tersebut. Selesai cerita, gantian. Si pemuda tadi menceritakan sebab mengapa dia keluar dari sholatnya. Kata dia, sungguh muat telah lama di sisimu. Yutilul muqth Kemudian dia kembali, thumma yarji' fayutilu bina. Setelah dia kembali, dia panjangkan sholatnya. Maka Rasulullah di sini memberikan peringatan yang keras terhadap Muad dengan kalimatnya fatan anta ya Muad. Apakah engkau ini sang pembawa fitnah? Orang yang akan menyebabkan fitnah wahai Muad. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai ibnu akhi, apa yang kau perbuat ketika engkau sholat? Artinya apa yang kau baca ketika engkau sholat? Maka dia menjawab, aku membaca Fatihah, Al-Fatihah. Kemudian aku memohon kepada Allah Al-Jannah. Kemudian aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian dia menyebutkan wa inni la adri ma dan danatuk Sungguhnya aku ini tidak faham apa yang kau baca. Artinya apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari Al-Fatihah, itu pemuda ini tidak faham. Disebutkan laporan para ulama bahwa pemuda ini nah, kemudian selesai cerita tersebut. Setelah itu pemuda tersebut pergi dan menyebutkan bahwa ya walakin sayu'lam Mu'ad idza qadimal qaum. Nanti Mu'ad akan tahu sebenarnya ya istilahnya sebenarnya ini aku ini siapa? Apakah aku ini munafik ataukah bukan munafik? Nah, Waqad khubbiru al aduwa qad atau. Maka ketika itu disampaikan bahwasanya musuh telah tiba. Faqaddimu fastashhad al-fata. Maka dia enam mereka datang dan pemuda tadi ikut berperang sehingga dia mati dalam keadaan syahid. Kemudian di akhir artinya tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu berkaitan dengan hukum at-takhfif wal italah fi shalah. Hukum at-takhfif ringan wal italah panjang. Bagaimana hukumnya memanjangkan ataupun meringankan di dalam salat? Dalam permasalahan ini, al hukm yakunu li thalathati aqsam. Terdapat tiga pembagian. Dalam permasalahan ini terdapat tiga pembagian berkaitan dengan ringan atau panjang. Bagi orang yang sholatnya sendiri, baik dia sholat sunnah ataupun dia tunaikan sholat wajib ketika dia ketinggalan jamaah atau dia memiliki uzur atau ketika safar maka bagi keadaan yang seperti ini fa innahu yajuzu lahu an yusalliya ma syaa wa kaifa syaa fa ijma'i ahli al-'ilm maka diperbolehkan baginya untuk sholat sesuai dengan keinginannya. Wa kaifa dan bagaimanapun kondisinya. Ya, artinya sekendak dia. Ini bagi orang yang sholatnya sendiri. Tidak ada batasan takhfif itu dilarang. Paling minimalnya adalah dia menyelesaikan Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an itu selama tiga hari. Ini paling minimalnya. Jadi ibarat kata dia sholat satu malam dengan membaca sepuluh juz. Maka ini sekendak dia. Dalilnya hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza shalla wahdahu aw bi nafsihi falyusalli kaifa Kalau seandainya dia salat sendiri dengan dirinya sendiri, tidak membawa siapapun, maka dia sholatlah dengan sekehendak dia. Ini jenis yang pertama. Wa amalil makmum. adapun jenis yang kedua, bagian yang kedua, hukum yang berkaitan tentang atau kepada makmum. Fa innahu yajibu alaihi mutaba'atul imam wa la yajuzu lahu an yata'akhkhara an aw yusabiquh li'anna musabaqat لأن مسابقة imam haramun maka diwajibkan baginya untuk mengikuti imam mutaba'ah ini kewajiban bagi makmum adalah mutaba'atul imam tidak boleh baginya atau dilarang baginya untuk menunda-nunda ataupun mendahului tidak boleh mutaakhiran atau mutasabik alaih Ya, tidak boleh dia menunda-nunda sengaja karena ini bisa membatalkan sholatnya atau dia akan kehilangan satu rakaat ataupun dia mendahulunya dikarenakan mendahului imam itu adalah perkara yang diharamkan diharamkan dalam syariat Islam disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih Sungguhnya imam itu diangkat, dijadikan imam untuk diikuti sholatnya. Maka jangan kalian menyelisihi gerakannya. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih tentang ancaman bagi makmum yang dia mendahului gerakan imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam?" ayyuhawwilallaha ra'sahu ra'sa himarin أو yaj'ala suratahu surata himarin apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat artinya mendahului misalkan dalam keadaan sujud imam belum mengucapkan takbir dia sudah mengangkat kepalanya dalam keadaan sengaja karena keadaan lupa atau tidak tahu ini diangkat hukumnya. Ketika dia, dia sengaja kata Rasulullah SAW, ayyuhawwilallah ra'sahu ra'sa Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya itu menjadi kepala berbentuk kepala keledai. Waliyadubillah. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bentuk rupanya surah. Bentuk rupanya itu seperti surah rupa dari keledai dan keledai adalah seburuk-buruk hewan. Ya, inna al aswati la sautul hamir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suaranya keledai. Sangat buruk sekali suara keledai. Tidak nyaman didengar. Terlebih lagi bentuk rupanya. Nah, berbeda dengan kuman hewan-hewan yang lainnya, keledai ini memiliki rupa yang lebih jelek. Dan di sini juga terdapat kisah ya tentang seorang muhadis yang dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan wajahnya seperti himar. Nah. Ini berkaitan tentang makmum. Jadi makmum kewajibannya adalah mengikuti imam. Kemudian bagian yang ketiga berkaitan dengan imam. Bagaimana sholatnya? tentang ringan ataupun panjangnya. Di sini terdapat khilaf di antara ahli ilmu. Dan pembahasan yang di atas tadi itu pun ijma dari ahli ilmu. Mereka bersepakat bahwasanya makmum itu harus mutabah. Ya. Mutabah itu artinya beriringan. Ya, beriringan. Begitu imam turun, dia turun dan seterusnya. Adapun kondisi yang ketiga, bagian yang ketiga ini terdapat khilaf di antara ahlul ilm. Yang pertama yaitu berkaitan tentang at-takhfif. Adapun at-takhfif ini disunnahkan. Ya berkaitan tentang ringan. Ini disunnahkan dan para ulama telah menyebutkan ijma. Maksudnya sunnah yaitu anna sunnata min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallama ashabihi bitakhfif di mana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat bersama para sahabatnya beliau sholat dengan ringan. Nah ini tidak ada khilaf ajmau ya bahwasanya hadiun Nabi SAW minas sunnati Nabi SAW annahu sallama ashabihi bitakhfif ya Rasulullah sholat bersama para sahabatnya itu dengan sholat yang ringan hal ini disebutkan dalam hadis Aisyah Nah, afan. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, "Ma shallaitu khalf Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atamma wala akhaffa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Atau "Ma shallaitu khalfa imamin qad" Tidaklah aku ini salat di belakang imam satu pun. Ya, artinya eh, Anas bin Malik telah mengalami salat di belakang sekian imam dan aku tidak mendapati dari sholat mereka yang lebih ringan dan lebih sempurna daripada sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa petunjuk yang disunahkan Nabi itulah ringan. Adapun terkait dengan perintah, apakah diwajibkan bagi imam untuk meringankan sholatnya? Nah, di sini baru terdapat khilaf di antara ahlul ilm. Dan disebutkan faidah dari Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Ahkamul Ihkam. hadal hadis yadullu ala amrain fi salat. Al-awwal at-takhfif fi haqqil imam. Wathani al itsmam wa adamu taqsir. Wadhalika wastu wal adl. Hadis ini yaitu hadis Anas bin Malik menunjukkan kepada dua perkara di dalam salat. Perkara yang pertama adalah ringan adalah haknya imam. Artinya seorang imam itu memiliki hak untuk meringankan sholatnya. Memiliki kewajiban untuk meringankan sholatnya. Yang kedua adalah sempurna. Sempurna tanpa kekurangan. Ada mutaksir. Dan inilah yang pertengahan dan yang paling adil. Eh, eh, wa amma tatwil fi haqqil imam fa innahu idrar bil ma'mumin. Adapun ketika imam itu memanjangkan salatnya, maka ini adalah kemudaratan bagi para makmum. Wa amma taqsir, adapun kekurangan anil itmam dari kesempurnaan fabukhsun haqqil ibadah. Maka sungguh ini merupakan pengurangan dengan cara zalim terhadap hak-hak ibadah. Hak-hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang berkaitan tentang hadis Anas bin Malik. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang apakah imam itu diwajibkan untuk meringankan? Maka di sini terdapat khilaf dan yang rajih Allah taala pendapat yang kuat bahwasanya diwajibkan bagi setiap yang mengimami jamaah an yukhaffifa salatahu ma'al ma'mumin. Diwajibkan untuk meringankan salatnya kepada makmum. Ini pendapat yang lebih kuat dan rajih berdasarkan dalil yang kita sebutkan. Ya, seorang imam itu wajib meringankan salatnya, bukan hanya sebatas sunnah, tapi wajib. Nanti insya Allah akan datang pembahasannya atau permasalahan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan ringan. Li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. kala hari ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merintahkan kepada orang yang mengimami manusia untuk meringankan salatnya. Dan ini adalah hukum asal. Hukum asal imam itu salatnya dengan salat yang ringan. Adapun dalilnya yang pertama adalah hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Disebutkan bahwa datang seorang ja'a rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni la ata'akhkhar an salati subuh min ajli fulan mimma yutilu bina. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan mengadu bahwa sungguhnya aku ini ya, telah terlambat datangnya dikarenakan imam salat subuh tadi itu sangat panjang. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعدة قد أشد مما غضب يومئذ Maka tidak pernah aku melihat Rasulullah marah dengan marah yang sangat keras di dalam nasihat beliau. Artinya ketika laporan tersebut masuk kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan mau'idah nasihat tausiah kepada para sahabat. Dan para sahabat tidak pernah melihat Rasulullah marah seperti itu sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin, fa ayyukum amman nas fal yujiz, fa inna min waraihi al-kabir, wa da'if wa dal hajah. Wahai manusia, sungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang menyebabkan lari manusia. Maka apabila kalian mengimami manusia, fal yujiz, maka ringkaslah sholat tersebut. Pendekkanlah karena sungguhnya di belakangnya itu terdapat orang yang tua, terdapat orang yang lemah, dan juga terdapat orang yang memiliki keperluan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua disebutkan hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kalian mengimami, maka ringankanlah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis Utsman ibn Abil As riwayat Muslim, "Ammi kaumak, faman amma fal falyukhaffif." Imamilah kaummu. Dan barang siapa yang mengimami kaumnya, maka ringankanlah sholatnya. Ini pendapat dari madhab Ibnu Hazm dan yang selainnya berdasarkan dari zahir perintah hadis ini. Rasulullah merintahkan untuk at-takhfif, untuk meringankan kepada imam. Al-Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla menyebutkan, وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ التَّخْفِيفِ إِذَا أَمَّا جَمَاعَةً لَا يَدْرِ كَيْفَ طَاقَتُهُمْ Diwajibkan kepada imam untuk meringankan sholat mereka ketika dia mengimami makmum yang dia tidak mengetahui bagaimana naam kekuatan mereka Kemudian juga Imam Ibn Battal menyebutkan fihi dalil ala ain anna al jamaah yalzamuhum at-takhfif li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa para imam-imam jamaah kaum muslimin diharuskan untuk meringankan berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan tentang kewajiban. Jadi hukum asalnya adalah imam itu harus ringan salatnya. Tapi sekarang bagaimana? Permasalahan yang berikutnya, fama huwa haddu at-takhfif? Apa itu batasan ringan? Apa itu batasannya? Ringan. Anna takhfif wa tatwil yarji' fihi ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ila urfin nas. Perkara ringan ataupun lama ataupun panjang ini dikembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan kepada hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikembalikan kepada orfinas kebiasaan ataupun adat dari manusia. Ini perkara at-takhfif wa ta'wil wa tatwil. Dikarenakan Nabi SAW memerintahkan dan itu dikembalikan kepada perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitabnya atau dalam kitab Ihkamul Ahkam karya Sun'ani "Idza amarahum bitakhfif wa amarahum an yusallu ka salatihi." Ya Rasulullah telah merintahkan untuk ringan bersamaan dengan itu Rasulullah merintahkan mereka salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Malik bin al khawarith riwayat Al-Bukhari, "Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Kata beliau rahimahullah taala ulima bid darurah anna alladhi kana yaf'aluhu huwa alladhi amara bih. Maka dari sini telah diketahui dengan pasti bahwasanya perbuatannya itulah yang dimaksudkan dalam perintah tersebut. Bagaimana praktek Nabi itulah yang dimaksudkan dalam perintah tersebut. Artinya kita melihat dari praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itulah yang dimaksud dari perintah, perintah at-takhfif. Kemudian kata beliau, wal ibadah tarji' ila syari' fi maqadirha wa sifatiha wa Dan segala jenis ibadah itu dikembalikan kepada syariat. Di dalam takarannya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam gerakan-gerakannya. Semua itu dikembalikan kepada syariat. Artinya ibadah itu tauqifiyah. Falau jaza rujuk fi dzalika ila urfin nas wa awayidahum fi musamma at-takhfif lakhtalafat awda' as-salah wa maqadirha ikhtilafan bayinan la yanbabit. Kalau seandainya dikembalikan kepada manusia perkara ini maka akan berbeda-beda. Yang satu menganggap ini panjang, yang satu menganggap ini ringan ataupun sebaliknya. ولهذا فهم بعض من نكس الله قلبه أن تخفيف المأمور به هو ما يمكن من التخفيف oleh karena itu telah difahami oleh sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan malas hatinya waliyadzubillah bahwasanya perkara ringan yang diperintahkan ini adalah atau yang dimaksud semakin ringan ya semakin diringankan i'taqada anna as-salata kullama khaffafat wa akharat kanat afdal. Dengan dia meyakini bahwasanya salat yang semakin pendek, semakin sedikit, semakin ringan ini adalah yang paling utama. Fasara katsir minhum yamurru fiha marras sahmi. Maka jadilah akhirnya kebanyakan dari mereka ketika salat yamurru fiha marras sahmi dia salat itu seperti melesatnya anak panah dari ya busur panah dari panahnya itu. Sangat cepat sekali salatnya. Thumma qala wa hadha kulluhu tala'ub bis salah wa ta'tiran laha wa khida'un minasy syaitan. Dan ini semua adalah permainan belaka dalam salat, merusak maksud dari salat, kemudian juga ini merupakan tipu daya dari asyaitan. Nah, ini kesimpulannya bahwa yang dimaksud dari ringan itu dikembalikan kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah akan datang pada bab-babnya. Dua bab yang berikutnya insya Allah akan dijelaskan tentang sifat bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang beliau sholatnya panjang. Ya, dalam beberapa kasus kejadian beliau sholatnya itu panjang. Atau salah bi italatin syadidah dengan sholat-sholat yang sangat panjang. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat muttafaqun alaih kata Abdullah bin Mas'ud sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atala maka beliau panjangkan salatnya hatta hamamtu bi amri su'in hingga aku berpikiran buruk eh Abdullah bin Mas'ud salat bersama Rasulullah dengan sholat yang panjang dan ini adalah sholat malam. Dalam sholat malam. Kemudian ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wa mahamam tabih, apa yang engkau pikirkan?" Ya, aku berpikiran buruk, apa yang engkau pikirkan? Hamam tu an ajlis wa ada'ah. Aku sampai berpikiran ingin duduk dan meninggalkan beliau. Keluar dari sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis yang menyebutkan sholatnya Rasulullah itu panjang. Kemudian dalam hadis yang lainnya dalam dalam hadis Hudzaifah bin Yaman riwayat Muslim kata beliau sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhat lailatin. Aku salat bersama Nabi di suatu malam. Faftataha al-Baqarah. Maka Rasulullah membuka surat Al-Baqarah. Fakultu, maka aku berkata dalam hati, yarkau indal mi'ah. Rasulullah akan ruku pada ayat yang ke-100 summa qada. Lalu setelah itu, setelah lewat 100, lewat Rasulullah melanjutkannya. Fakultu yusalli biha fi ah. Kalau begitu, ini dia akan ruku setelah selesai surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah sangat panjang sekali. Al-Baqarah adalah sekitar dua juz lebih, dua juz setengah. 25 lembar. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma Rasulullah pun masih lanjut. Fakultu yarka'u biha. Thumma fatahan nisa. Setelah itu dia Rasulullah lanjutkan ke surat An-Nisa. Faqara'aha sampai selesai. Thumma fataha Ali Imran faqara'aha. Kemudian setelah itu lanjut lagi ke surat Ali Imran sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah ruku. Nah, dari kedua hadis ini <clears throat> Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud yaitu ketika disebutkan oleh Al-Imam Abu Al-Iraqi hadzal hukmu wa huwa al-amru bitakhfif madhkurun ma'a perintah meringankan salat bagi imam ini disebutkan ketika atau bersamaan dengan penyebabnya ya penyebabnya apa yaitu qaunul ma'mumin fihim as-saqim wad dhaif wal kabir. Ya, para makmum itu ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang tua. Nah, fa in intafat, kalau illah tersebut tidak ada, sama sekali tidak ada, waradau bitatwil dan para makmum itu ridha untuk lama sholatnya. Ya, artinya imam ini bakal sholat lama dan dia mengikutinya dan dia ridha. Nah, dan tidak ada ilahnya. Dia tidak tua, tidak sakit, tidak ada juga orang yang sedang sibuk memiliki keperluan. Maka di sini qawwala. Maka di sini imam silahkan untuk memanjangkan salatnya. Lintifa'il illah. Karena ilah tersebut telah hilang. Jadi semisal dengan keadaan salat uh, tarawih ya mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ini termasuk perkara yang tidak mengapa imam memanjangkan sholatnya. Terlebih dalam kondisi disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid di mana dia tidak merasa berat. hai itulah yashuk wala yuriduna takhfif. Bahkan bukan hanya itu, mereka tidak mau ringan. Ya. Kalau sholat tarawih biasanya seperti itu, makmum itu semangat untuk mengerjakan dan menghidupkan qiyamul lail. Mereka tidak mau sholatnya itu ringan. Dan juga mereka tidak merasa keberatan. Fahina idin la yukrah at-tatwil. Maka di sini tidak dilarang sama sekali memanjangkan sholat. Wa idha ulima minal mu'mumin annahum yu'tharun at-tatwil tawwala. Kama idha jtama'a qawmun liqiyamil lail. Fa inna dhalika wa in syaqa alaihim. Faqad atharu atharuhu wa dakhalu alaih. Ya kalau diketahui dari karen makmum mereka bersemangat untuk dipanjangkan sholatnya seperti ketika berkumpulnya mereka menunaikan sholat malam qiyamul lail seperti dalam sholat rawih maka yang seperti ini wa in alaihim walaupun di situ ada masyakkah ya faqad atharu alaih maka sungguh mereka itu telah ya menginginkannya ya mereka mengharapkan salat yang panjang tersebut wa dakhalu alai dan juga mereka ridha masuk ke dalam salat tersebut nah. sehingga kesimpulannya wal khulasah imam hukum asalnya adalah ringan dan yang dimaksud dengan ringan itu adalah apa yang datang dalam sunnah-sunnah Nabi saw. Kemudian kalau seandainya ilah tersebut sebab yang disebutkan Nabi itu tidak ada, maka di sini dan juga eh, makmum meridhai untuk panjang, maka di sini imam diperbolehkan untuk memanjangkan la karahata alaih. Tidak ada larangan baginya. Tayyib wallahu a'lam bissawab. Kita akan dulu. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis kisahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yaitu diperbolehkannya jawaz al-khuruj minas salati bisababi tatwil imam atau man kanat lahu hajah diperbolehkannya <clears throat> seorang makmum itu keluar dari salatnya imam <clears throat> ketika dia merasa berat salatnya yang panjang tersebut. Ini diperbolehkan. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ataupun mencerca perbuatan pemuda tersebut. Sama sekali tidak ada. Kemudian juga oleh orang yang dia memiliki keperluan au mangkanat lahu hajah ini diperbolehkan. Memutus salat karena dia merasa panjang dan juga memiliki keperluan. Disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Fat terkait dengan ketentuan atau dobet dari dia merasa panjang. Ini disebutkan bahwa ida tawwala al-ma'mum wa syaqqa alaihi itmam as-salah wa syaqqa alaihi itmam as-salati ma'ah la ta'ibahu wa ghalabatin nu'asa nuas alaihi anna lahu ay yaqta'a salatahu ma'ah wa yakunu dhalika 'udran fi suquti al-jama'ah. Ini maksudnya itu ketika imam tersebut merasa berat sampai dia tidak mampu menyempurnakan sholatnya. Ya, berat seperti ini artinya dia merasakan sangat capek sekali. Dia capek berat. Dan juga dia sampai terkantuk berat. Ghalabatin nu'as. Ini dimaksud. Ya kalau dia sekedar capek biasa, maka di sini tidak ada hak baginya. Tapi kalau sampai dia tidak bisa menyempurnakan sholatnya dan dia sudah sangat-sangat berat sekali rasa kantuk, maka di sini dia putuskan sholatnya. Nah, dan ini juga dikuatkan dalam hadis yang lainnya perintah Nabi SAW ketika seorang itu mengantuk maka dia putuskan sholatnya dan dia tidur terlebih dahulu. Dan di sini juga termasuk dari salah satu uzur ya seseorang itu terjatuhkan dari salat jamaah. Kemudian kata beliau, "Au man kanat lahu hajah," orang yang memiliki keperluan seperti khafa fasadu ta'amihi lahu 'ala nar. Seorang yang dia itu salat dalam keadaan meninggalkan perapian. Artinya dia meninggalkan masakan. Nah, dan dia khawatir kalau masakannya itu akan rusak, hangus. Maka di sini dia juga diharuskan atau diperbolehkan untuk keluar. Kemudian kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan juga kalau dia khawatir atas hewan ternaknya. Ya, misalkan dalam gambaran di sini zaman dahulu nah para manusia itu mereka memelihara hewan-hewan ternak mereka. Ketika tiba waktu sholat, mereka bawa hewan ternak tersebut ke masjid-masjid. Nah, kalau dia khawatirkan akan hilang atau dimakan serigala atau yang semisalnya, maka dia boleh keluar dari sholat jamaah tersebut. Dan ini termasuk dari udur. Atau juga kalau dikhawatirkan kendaraannya itu diambil. Nah, maka di sini fa'alaihi an yaqta'a salatahu wa yadhhab ilaih. Wakil lil Qatadah, al-Imam Qatadah bin diama Sadusi ditanya, "Ya rasariqan yuridu ayya khudana alaih." sore yang salat, dia melihat ada pencuri yang mengambil sendalnya. Nah, bagaimana yang harus dia perbuat? Famada alaih. Faqala sorif Batalkan salat dan pergi. Ya. Nah, pergi dan batalkan salatnya. Kalau dia melihat ada nah, sandalnya itu dicuri. Al-Imam Ibn Uthaymin ditanya tentang permasalahan ini ketika ada seorang yang sholat dan dia melihat ada pencuri yang mengambil tasnya. Ya, kalau yang pertama tadi adalah sandal, ini tasnya. Misalkan dia meletakkan tas di hadapannya atau dia taruh di samping dan ada pencuri yang mengambil. Maka kata beliau, fa'alaihi an yaqta'a salatah. Maka wajib baginya untuk memutus salatnya. Diputus Wala syakka idza naflan. Kalau sholat sunnah itu tidak ada muskilah sama sekali karena sholat sunnah itu boleh diputus di pertengahan. Nah, karena sholat sunnah. <clears throat> Kemudian kata beliau wakadzalika fardan dan juga ini berlaku pada sholat fardu. Misalkan di pertengahan sholat jamaah. dia sebagai makmum. Dia melihat tasnya, dompetnya, atau barang-barang yang berharga baginya itu hendak dicuri maka di sini dia putus salatnya min ajli al khifad ala malih wa ikhrazihi min hada adh-dhalim tujuannya adalah untuk menjaga hartanya dan juga untuk ya memutus niat dari pelaku kezaliman ini ya kita artinya bertahun kepada dia artinya unsur akhaka dzaliman aw madluman tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang zalimi Nah yang seperti ini dia dalam keadaan membalimi, dia membalimi hendak mengambil harta kita. Maka di sini kita putus, ya agar tidak terjadi kebaliman tersebut. <clears throat> Wa idha qata'aha falahu ajru salatul jamaah li'annaha qata'aha li'udrin. Kalau seandainya dia putuskan di tengah salat jamaah tadi, maka sungguhnya dia telah mendapatkan pahala salat jamaah. Karena dia memutuskannya dengan uzur, dengan sebab yang syar'i dan disebutkan oleh al-Imam Ibnu Rajab kaidah sebuah kaidah anna kulla syai'in yukhsha itlafuhu min mata'in wa ghairihi yajuzu qat'u salat <clears throat> li ajlihi bahwasanya segala sesuatu yang dikhawatirkan ditakutkan hilang dari benda-benda berharga atau yang semisalnya maka dibolehkan untuk memutus salat dikarenakan sebab tersebut. Nah, wallahu taala alam. Jadi kalau kita melihat di masjid kita di pertengahan sholat jamaah ada orang-orang yang ya gerakannya itu mencurigakan. Nah, kemudian dia berputar di sekitar-sekitar masjid. Maka di sini kita ada yang harus berusaha salah satu untuk berinisiatif keluar. Nah, guna apa? Mencegah dari hal-hal yang seperti ini. Ya, dan dia telah mendapatkan pahala dari sholat jamaah. Kalau dia masih sholat jamaah tersebut masih ada, maka dia bisa melanjutkan. Kalau tidak, maka dia sholat sendiri. Nah, dan ini juga masuk dalam perkara ini diperbolehkan ketika sholat jamaah itu diadakan, ditunjuk petugas khusus penjaga. Ya, penjaga yang ditunjuk khusus untuk menjaga kaum muslimin yang sedang sholat di masjid. Nah, baik itu masjid besar atau kecil atau misalnya. Ini termasuk hal-hal yang diperbolehkan. Nah, wallahu taala alam Dan ini memiliki pembahasan khusus. Ya, insya Allah kalau seandainya ada waktu atau faidah lain bisa kita bahas.